Beliau pada awal kitab ini mengatakan I'lamu rahimanallah wa iyyakum anna madhhab ahli hadis ahli sunnati wal jamaah al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya mazhab ahli hadis ahli sunnah wal jamaah yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang makna empat rukun iman tersebut. Adapun iman kepada al-yaumil akhir, iman kepada takdir, insya Allah menyusul pada bab-bab berikutnya. Ini tidak harus eh, berurutan langsung. Eh, namun insya Allah pada bab-bab selanjutnya ada pembahasan tentang iman kepada al-yaumil akhir dan juga iman kepada takdir. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ismaili berkata, "Wa qabuli ma nataqa bihi kitabullah ta'ala wa sahhat bihi ar-riwayatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan mazhabnya alil hadis alil sunnah wal jamaah yaitu menerima membenarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang telah sahih dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama dila an ma warada bihi. Eh, mereka Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaling dari apa yang telah ada telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya masih ada kaitan erat dengan iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah dan iman kepada Rasulullah. Ya, di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah yaitu kita mengimani firman Allah, kitab Allah. Ya, demikian pula di antara konsekuensi kita beriman kepada Al-Qur'an, kitab Allah yang sudah kita sampaikan yaitu membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah yaitu kita membenarkan semua sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah salah satu sifat orang yang beriman yaitu membenarkan semua yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih. Ya. Adapun dalam Al-Quran ini insya Allah semuanya sepakat untuk menerimanya. Namun kalau masalah hadis ini yang masih banyak manusia yang memiliki syubhat keraguan. Ya. Entah dengan mengatakan, oh ini hadisnya tidak masuk akal. Oh ini hadisnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Oh ini hadisnya ahad. Ya. Banyak syubhat tentang masalah wajibnya menerima hadis rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, banyak kelompok-kelompok yang mereka masih meragukan tentang hujjah as-sunnah. Eh, terutama tadi mereka-mereka yang meragukan hadis tentang eh, akidah kalau memang hadisnya itu ahad. Eh, seperti sudah kita sampaikan dahulu kelompok Hizbut Tahrir. Mereka punya akidah hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah al aqidah apa itu hadis ahad? Yaitu hadis yang perawinya itu tidak banyak, ya. Mungkin dari eh, sahabat satu, kemudian tabiin satu, satu sampai seterusnya. Atau dua, dua, dua, dua, atau mungkin tiga, tiga, tidak sampai banyak, tidak mutawatir. Eh, kata mereka ini hadis tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Maka banyak masalah-masalah akidah yang sudah disepakati oleh sahabat, disepakati oleh tabiin, tabiut tabiin, oleh imam empat, nah mereka ingkari. Contoh masalah adab kubur. Mereka mengatakan hadis tentang adab kubur, hadisnya ahad. Maka mereka pun tidak mengimani adanya adab kubur. Ya. Padahal kata para ulama, seandainya tidak ada hadis, ya tetap kita mengimani adab kubur. Karena apa? Al-Quran telah mengatakan ada adab kubur. Yaitu firman Allah, An-naru yu'raduna alaiha wasiyah. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Pada waktu hari kiamat ditegakkan, Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Yang pertama azab di alam barzah, yang ditampakkan api neraka kepada orang-orang kafir tersebut dan pada waktu hari kiamat diadab di dalam neraka tersebut. Ini kata Imam Nukesir nanti antum lihat eh, tentang tafsir ayat ini dalam tafsir Nukesir beliau mengatakan hadil ayat akbaru baru li ahli sunnah fi isbat ada bil qabr fil barzakh. Ini adalah dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya adab kubur dalam ya, alam barzakh. Namun kelompok Isbat Tahrir dan yang semisal dengan mereka tidak mau mengimaninya dengan alasan hadis hadis tentang adab kubur hadisnya apa? ahad kata mereka. Naudzubillah min dalik. Padahal kalau diteliti, hadisnya mutawatir, banyak para perawi-perawinya, banyak periwayatannya. Dan kita dianjurkan setiap kali tasyahud untuk membaca apa? al istiada dari empat hal. Allahumma ini a'udzubika min adabin nar wa min adabil qabr. Ya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan dari adab kubur. Seandainya adab kubur tidak ada, eh tidak mungkin Rasul menganjurkan kita berdoa kepada Allah berlindung dari adab kubur tersebut. Ini semuanya apa? Karena mereka mengandalkan otak mereka, akal pikiran mereka untuk menolak adab kubur tersebut dengan alasan akal. Ya, kata mereka karena dalam masalah akidah itu harus mutawatir kata mereka, tidak boleh hadisnya hadis ahad. Ini diantara orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah dengan dalil akal. Eh, dan sudah pernah kita sampaikan, awaluman qasa kiasan batila iblis la'atullah alaih. Kata Pak ulama, makhluk yang pertama kali menentang eh, ya, firman Allah, perintah Allah, yaitu iblis. Ya, dengan akalnya dia menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ana khairun minhu, tani min narin wa kolak min tin." Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari dari tanah. Ini apa? Penentangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan dalil akal. Inilah pelopor penuhan akal. Ya, menentang firman Allah, wahyu Allah dengan dengan akal. Maka mereka-mereka yang mendahulukan menuhankan akal daripada anakal akal dan Sunnah, maka sebetulnya mereka adalah pengikut iblis ra'atullahi alaih. Ya. Dalam Islam sudah kita jelaskan akal ya itu tidak kita tinggalkan, tanggalkan namun juga tidak boleh kita lebih-lebihkan. Ya, kita harusnya wal jamaah Islam wasat. Wa kadzalikal ja'anakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kita jadikan akal untuk mendukung anakal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita gunakan akal pada tempatnya. Akal bukan segala-galanya. Akal sebagaimana anggota tubuh kita. Mata kita ada keterbatasannya. Telinga kita ada keterbatasannya. Semua apa yang ada dalam diri kita ada keterbatasannya. Demikian pula akal. Maka tidak boleh akal dipertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kata ulama, akal yang sehat, akal yang benar, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Karena sumbernya satu, akal ciptaan Allah. Al-Quran dan Sunnah dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada akal yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, akal yang perlu diperiksa. Sebagaimana kata Al Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan itahim roya fiddin. Pertanyakanlah ya akal kalian kalau dalam masalah urusan agama. Makanya Al Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukana dinu birra'yi lakana asul khufi aula bil masimin a'la." Seandainya agama itu dengan akal semata, maka yang lebih layak diusap pada waktu kita wudhu menggunakan sepatu, yang bawah itu yang lebih layak. Namun dalam syariat yang diusap adalah yang yang di atas. Karena Islam agama ini dengan wahyu. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama yang lain, hadis tentang keutamaan akal dalam agama itu semuanya tidak ada yang sahih dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mungkin dulu ingat pernah belajar di sekolah dasar atau SMP dan sebagainya dalam buku agama dicantumkan hadis yang itu hadisnya tidak sahih kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu hadis ad-din huwal akal. Agama itu adalah akal la dina liman la akalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak ya berakal dalam artian ya diutamakan akal tersebut. Ini sekali lagi adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Kita katakan akal itu kita gunakan pada tempatnya di antaranya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ewil eh, albab itu mereka yang menggunakan akalnya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Ya, bukan untuk menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, entah ayat yang syariah atau ayat yang yang kauniyah. Ya, di antaranya sekali lagi wajib akal ditundukkan kepada wahyu Allah, firman Allah dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima semua apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk akal atau tidak ya sesuai dengan logika atau tidak selama itu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah wajib untuk apa diterima ya, kalau tidak seperti tadi dia termasuk pengikut iblis atau Allah alaih eh, demikian pula sebagian kaum musyrikin Eh, ketika mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengatakan Qala man yuhil idhama wa hiya Siapakah yang bisa menciptakan tulang belulang yang hancur ini? Orang-orang musyrikin jahiliyah mengingkari hari kebangkitan dengan dasar akal semata. Eh mereka mengatakan bagaimana mungkin eh tulang belulang yang hancur ini bisa dihidupkan kembali pakai akal. Ya. Sebagaimana kelompok tadi yang mengingkari ada kubur. Mereka mengatakan, wah kalau kita bongkar, kita gali, kuburan orang kafir misalnya, tidak ada itu api tampakkan dan sebagainya. Akhirnya pun mereka apa? Mengatakan tidak ada azab kubur. Naudzubillah min dalik. Padahal alamnya berbeda. Orang yang diadab di alam kubur tersebut itu bukan di alam dunia. Dia di alam barzah, alam yang di luar alam dunia ini. Ya. Galian lobang di kuburan itu bukan alam barzah, itu di alam dunia. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mereka diadab di alam barzah dan tidak akan mungkin manusia bisa apa mengetahuinya. Bahkan Rasul mengatakan ya bahwasanya ketika ada orang diadab di kubur, dipukul dengan palu yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut. Maka ketika manusia dipukul, manusia itu menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk. Illa sakolan. Kecuali dua makhluk kata Rasul. Yaitu jin dan manusia. Tidak bisa mendengarkan adab Kubur apalagi melihat orang yang diadab. Mustahil ini alam gaib, alam barzakh. Ya, maka sekali lagi mereka ya, dengan akal yang picik tidak mengimani ada kubur ya dikarenakan tadi dalilnya akal tersebut. Ini sekali lagi ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Ar Rasul SAW. Bahkan ulama mengatakan orang itu bisa murtad dari Islam kalau tidak menerima ya hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan untuk eh, menyeru manusia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi dan untuk beriman kepadaku wa bima ji'tu bi dan untuk mereka bah, beriman kepada apa yang aku bawa Kemudian Rasul mengatakan, faida fa'alu dzalik asammu minni dima'am wa amwalahum kalau mereka sudah ya mengikrarkan syahadat tadi dan mengimani semua yang aku bawa, maka diharamkan baginya darah dan harta mereka. Kata ulama, maka kebalikannya, kalau mereka tidak mau meng, ya, membenarkan semua sabda Rasul, maka tidak haram darah dan harta mereka. Artinya halal. Ya, maka sebagian ulama mengatakan, bisa orang itu apa? Ya, murtad dari Islam kalau tidak membenarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan dasar tadi, dengan dasar akal, nggak masuk akal, nggak masuk logika dan sebagainya. Maka sekali lagi orang mukmin sejati, eh, sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima demi Rabbmu sekali-kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim eh, ya pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mau mendapatkan keberatan dalam hati mereka dan mereka betul-betul menyerahkan diri kepada ya putusan perintah ataupun kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kata beliau wa qabuli mana taqabi kitabullah taala wa sahad bi riwayah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazhabnya al hadis al sunnah wal jamaah menerima semua yang Allah kabarkan yang telah sahih juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun dalam ayat memang tidak akan mungkin orang langsung mengatakan ayat ini tidak benar, tidak mungkin. Eh karena jelas orang itu mengatakan, oh orang mengatakan demikian itu murtad kafir. Namun yang banyak di otak atik yaitu apa masalah takwilnya ayat-ayat tersebut. Kalau hadis tadi dengan alasan eh hadis ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Padahal tidak mungkin hadis tidak sesuai dengan apa? Al-Quran. Selama hadis itu sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ya, contoh kata mereka masalah badal haji. Ya, ada sebagian kelompok yang tidak mengimani adanya badal haji. Badal haji itu seorang anak misalnya dia ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya, itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Rasul didatangi oleh sebagian sahabat beliau yang mengatakan ya Rasulullah, ya ibuku telah meninggal dunia, eh bolehkah aku berhaji untuknya? Rasul mengatakan silahkan hajikan. Ya, banyak riwayat-riwayat yang sahih tentang hal ini. Namun mereka mengatakan, oh ini tidak benar. Kenapa? Bertentangan dengan ayat yang mengatakan wa salil insani illa masaah bahwa saya manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Ya. Ini sekali lagi pendapat, kaidah, keyakinan yang batil. Kenapa? Harus kita yakini dari awal tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Karena apa? Dua-duanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul disabdakan atau bersabda, "Ala unni ala inni utitul Quran wa mislahuma." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi yang semisal dengan Al-Qur'an. Makanya sudah dikatakan bahwasanya al-hadis yang sahih tentunya itu sejajar dengan Al-Qur'an dalam masalah pendalilan, dalam masalah hujah, dalil itu sama setara sejajar tidak ada bedanya. Ya. Adapun dalam masalah Quran kalau kita baca satu huruf mendapatkan pahala itu benar tidak ada dalam hadis pahala seperti itu. Namun dalam segi dalil al hadis dan al Quran sederajat Rasul yang mengatakan demikian. Allah ini utitul Quran wa mislahuma. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi yang semisal dengan Al Quranul Karim. Maka kewajiban kita sekali lagi menerima semua yang disabdakan Rasulullah SAW ya meskipun hadisnya ahad ya contoh kata ulama hadis ahad ya innamal amalu bin niat ya itu tidak ada yang meriwayatkan kecuali siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. namun diterima oleh para ya ulama oleh ulama tabi'in ya, namun inilah sekali lagi kaidah-kaidah kelompok-kelompok yang sedang menyesatkan mereka mengada-ada sendiri kaidah-kaidah yang batil tersebut Kemudian di sini dikatakan wasahat bihi arriwaya an Rasul sallam. Yang kita terima itu hadis yang yang sahih ya. Tentunya dengan penelitian dan ya, pembicaraan dari para al ulama ya, eh, bukan kita yang mensahihkan, mendaifkan dan lain sebagainya. Kita rujuk kepada para ulama al hadis ya, eh, di antaranya yang sekarang ya ahli hadis abad ini yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani rahimahullah taala dan juga banyak ulama-ulama yang lainnya.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 Faliyata bawa maka ada huminan minan Ya, ada pula sebagian mereka mengatakan, oh tidak apa-apa menyebarkan hadis yang dhaif dalam fadhil amal, dalam keutamaan amal. Eh, kita katakan eh, yang pertama tidak boleh eh, karena Rasulullah SAW mengatakan tadi. Kemudian ada sebagian ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis yang dhaif eh, ya dalam masalah fadhail amal, keutamaan apa? amal-amal. Namun ada syarat yang ketat sekali. Eh, ya, dan itu hampir tidak bisa apa mereka penuhi. Eh, di antaranya apa? Yang pertama boleh meriwayatkan hadis yang dhaif kalau ada dalil yang sahih tentangnya yang lain, baik dari ayat atau hadis yang lain. Ya intinya apa? Nggak usah pakai yang doif, pakai yang apa? Yang sahih saja atau pakai sekalian ayat Al-Quran. Yang kedua syaratnya hadis itu tidak boleh doif jedan, Ya, ada tingkatannya, ada yang lemah, ada yang lemah sekali. Ini tidak bisa ya, diketahui oleh para oleh kecuali para apa? Pakar ahli hadis. Ya, tidak sembarangan orang bisa mengetahui ini doif jiddan atau tidak. Ini harus penelitian para ulama. Ini susah untuk mereka apa terapkan. Kemudian yang ya yang ketiga tidak boleh menyandarkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Nah, perlu sudah menyampaikan hadis yang yang baik. Makanya Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Fi sahih ghunyatun anid Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang apa? yang daif. Misalnya, eh, di dalam sebagian masjid misalnya ada sebagian tulisan Rasul bersabda an-nadhafatu minal minal iman. Ini tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini. Dalam artian lafaz seperti tidak ada. Kalau mau yang sahih ada sebetulnya. Cuma banyak orang yang apa? Suka yang daif. Makanya umat Islam lemah terus. Karena sukanya apa? Hadis yang Ada hadis yang sahih. At-tahuru syatrul iman. Eh, kesucian ini sebagian daripada hal ini nggak dipakai. Yang dipakai apa yang yang taif. Utlubul ilma walau bisin. Turunlah ilmu walaupun dari meskipun ke negeri apa? Ke negeri Cina. Ya ilmu apa? Ilmu bisnis ya. Ilmu kungfu dan seterusnya. Ya. Padahal hari-hari yang sahih banyak sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salah bi tariqal jannah talabul ilmi faidul muslimin. Banyak ya kaum muslimin yang masih suka hadis yang lemah padahal hadis yang sahih banyak semisalnya bahkan lebih baik. Eh, tentunya lebih apa? Lebih baik karena itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini para ulama mengingatkan kita yang diterima itu yang sahih saja dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lama jila an mawarada bihi dan alul sunnah wal jamaah alul hadis mereka tidak berpaling daripada yang sudah ada ya ajarannya tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai manhaj, ya, sebagai metode kita dalam beragama itu seperti ini, yaitu bahwasanya kita dalam berakidah, dalam kita beragama itu harus eh, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW yang soeha, tentunya dengan pemahaman para asalafus saleh. Ini uh, eh, mukadimah seperti ini mengingatkan kita kepada mukadimahnya Imam Ahmad rahimahullah taala ya, Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah yang sudah pernah kita sampaikan ya di masjid ini di ya, meja ini kita sudah pernah mengajarkan kitab Usul Sunnah karang Imam Ahmad. Beliau ketika awal mukaddimah kitab mengatakan Usul Sunnah indana atamasuk bimakan ali ashabun Nabi Asalam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kita yaitu berpegang teguh dengan eh, metode para sahabat dan mengikuti jejak mereka. Kata sebagian pensarah ucapan Imam Ahmad tadi bahwasanya ini merupakan manhaj eh, kita dalam berakidah. Imam Ahmad ingin mengatakan eh sebelum kita masuk jauh dalam masalah bab-bab akidah perlu kita ketahui dulu metode kita dalam berakidah. Apa metode kita? Kita berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat. Kita tidak berakidah ala akal kita, ala logika kita, atau ala eh, keyakinan masyarakat ya kultur kita tidak namun kita berakidah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW di sini juga demikian ya Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah taala sebelum jauh masuk ke dalam bab-bab akidah meskipun sudah dimasuk ya masuk masalah akan iman namun tidak ada salahnya di sini beliau mengingatkan kembali bahwasanya inilah metode kita dalam berakidah, metode kita dalam beragama, mengikuti Al-Qur'an dan hadis yang as-sahih. Ya, dan sekali lagi kita tambahkan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikenal dengan eh, apa namanya Master Talaki Indal Sunnah Wal Jamaah. Referensi ya eh, Sunnah Wal Jamaah dalam berakidah, dalam beragama adalah eh, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengarang-arang ya akidah baru eh, seperti akidah Allah di mana-mana, eh, seperti akidah bolehnya tawasul dengan orang mati. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Demikian pula akidah yang tadi mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak boleh terima dalam masalah akidah ini juga tidak pernah ada dalam eh, kamusnya para salafus saleh. Eh, itu semuanya adalah karangan-karangan alil alil bidah. Eh, ketika Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengutus satu saja Mu'ad bin Jabal. Eh, seandainya eh, ya kabar atau khabar atau riwayat satu orang tidak bisa diterima dalam masalah akidah, tidak mungkin Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian. Ya. Namun inilah sekali lagi berbeda akidah mereka dengan akidahnya Rasulullah SAW. Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal atau sebagai sahabat sendiri ke negeri Yaman untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah. Eh, seandainya kaidah mereka benar, akidah harus dari hadis yang mutawatir, berarti Rasul salah. Eh, mengutus siapa? Sendiri Muad, Mu bin Bil Jabal. Eh, ya, sekali lagi inilah perbedaan antara manhatnya Rasul dengan manhatnya sebagian kelompok yang sudah kita sebutkan tadi. Wala sabila ila raddihi. Ya, tidak ada jalan untuk membantah, menolak eh, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kita sampaikan dari ciri orang beriman wa yusallimu taslima. Tunduk patuh kepada semua kabar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam masalah perintah sami'na wa ata'na. Kalau dalam masalah eh, kabar berita sami'na wa sadaqna. Ya, kita dengarkan dan kita apa? benarkan. Itkanu ma'murina bittibai kita wa sunnah. Eh, memang ahlu sunnah wal jamaah dan kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dalil-dalilnya sangat amat banyak sekali kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kewajiban mengikuti apa? Eh, kebudayaan, mengikuti ya, Islam Nusantara, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Timur Tengah. Tidak ada. Yang ada Islam ala Alkitab wa As-Sunnah. Itu yang ada apa? Perintahnya. Dan tidak ada perintah juga mengikuti mazhab fulan dan fulan. Yang ada adalah ittiba kita wa sunnah sesuai dengan pemahaman para asalafus saleh. Dalilnya sekali itu sangat banyak. Eh kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, di antaranya firman Allah, wa tasimu bihabdil jami'an wala wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah berpecah belah. Umat Islam mereka sekarang berpecah belah, berselisih bahkan dalam masalah akidah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak melaksanakan firman Allah, wa wa'tasimu bihablillah." Tidak mengikuti tali Allah, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Seperti tadi, masalah Allah di mana? Eh, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada Al-Quran mengatakan Allah di mana-mana. Yang ada Ar-Rahman alal asyistawa. Aamin tuman fis sama. Ini akidahnya Al-Quran. Allah bersama yang di atas Allah ya di atas langit. Namun sebagian orang memang tidak mau menolak ayat Al-Qur'an karena mereka tahu kalau menolak ayat Al-Qur'an mengingkari kafir. Nah, mereka mentakwil-takwilkan ya, dan sebagainya. Eh, meskipun intinya sama, eh, mereka tidak mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itkanu makmurina bitibail kitab wa sunnah. Eh, mereka diperintahkan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Eh, Rasul saya salam juga mengatakan taraktu fikum ini lan tadilu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan eh di antara kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan dan sunnahku. Allah juga mengatakan dalam surat Thaha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa Barang siapa yang mengikuti petunjukku Al-Qur'an kata para ulama, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu takaffara Allah liman qara al-Qur'an wa amila bima fi alla yadilla fi dunya wa la yasqa fil akhirah." Allah menjamin, eh kata Abdullah bin Abbas, Allah menjamin orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya untuk dia tidak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di di akhirat. Ya, maka sekali lagi wajib untuk itibak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Madamunan lahum al-huda fihima. Karena barang siapa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti dia mendapatkan apa? Petunjuk. Seperti tadi yang Allah firmankan, "Famanitaba hudaya fala di wa la Wa intuti tuti'u Jika akan mengikuti Rasul, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun yang menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah, maka dia dolal dolalan baid, maka tersesat dari, dengan kesesatan yang yang nyata. Mashhudan lahum bi anna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratin mustaqim. Eh bahwasanya Nabi SAW itu telah dipersaksikan oleh Subhanahu wa taala menunjukkan manusia kepada siratil mustaqim. Allah mengatakan inna kalatahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad menunjukkan manusia ke jalan yang ke jalan yang lurus. Muhadzirina fi mukhalafatihi al fitnata wal adab al alim. Eh dan mereka diperingatkan kalau menyelisih sunnah Rasul pasti mendapatkan fitnah dan azab azab yang pedih. Naudzubillah min dalik. Eh sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw azabun alim. Allah mengatakan barang siapa atau berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi ya ajaran Rasul SAW untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab azab yang pedih. Suatu saat Imam Malik didatangi oleh seseorang ditanya ya aina ohrim atau min aina ohrim wahai Imam Malik dari mana aku ya ihram start untuk haji atau umrah kemudian Imam Malik mengatakan min haitsu ahrama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Estatlah eh, dari mana Rasul mulai haji atau umrahnya. Kalau di kota Madinah dari Dhul Kalau kata orang itu, bagaimana kalau aku mulai ihram start haji atau umrah dari sisi kubur Nabi wasallam? Eh, dengan keyakinan mungkin, oh lebih barokah, lebih baik. Ya. Namun apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kata beliau, la taf'al, fa inni akhsha alikal fitnah. Jangan engkau lakukan itu, kan aku khawatir engkau akan ditimpa suatu fitnah. Orang ini masih ngeyel ya. Ini sebagian orang seperti ini. diajari yang benar, diajari ajarnya Rasul, tidak mau mau ngemintari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata orang tersebut, "Wa ayu fitnah." Ya. Fitnah apa yang akan menimpaku? Aku hanya menambah beberapa kilo saja. Ya. Kata Imam Malik, ya. Wa ayu fitnatin a'zam min antara nafsaka qad hasalta al fadilah kasar anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau meyakini dirimu lebih mendapatkan keutamaan daripada Rasul SAW. Eh, fitnah yang lebih besar daripada engkau ngeminteri Rasul SAW. Rasul tidak melakukan, engkau apa? Mau melakukannya. Ini adalah apa? Ngeminteri Rasul SAW. Kemudian Imam Malik membacakan ayat tadi, Faliyah dari ladina yukhalifun amrihi antusibam fitnatun Awadabun alim. Maka naudzubillah min dalik. Ini adalah salah satu peringatan dari ulama al wal jamaah jangan sampai kaum muslimin mereka menyelisihi eh, perintah ataupun kabar berita dari Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, di sini ingin kita bacakan sedikit ucapan ulama al wal jamaah yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah tentang masalah wajibnya mengikuti hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dalam syarah akidah tahawiyah karangan sekali lagi Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi rahimahullah beliau mengatakan bal idza balagha al hadis sahih ya'uddu nafsahu ka'annahu sami'ahu min Rasul sallallahu bahwasanya seorang ahli sunnah ketika mendengarkan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu maka seolah-olah dia itu langsung mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal yasuhu lahu an yuakhir qabulahu wal amal bihi hatta yaridau ala ra'i fulan wa kalami wa madhabihi. Ya. Kalau dia ya bisa dibayangkan kalau dia seandainya bertemu dengan Rasul, ya. Rasul bersabda kepadanya, kemudian dia emang eh, menolaknya. Tidak mungkin orang yang berakal melakukan hal demikian. Tidak mungkin orang muslim melakukan demikian. Maka kata beliau, fahal yasuhu lahu an yuakhir qabulahu. Apakah mungkin dia akan ya, mengakhirkan untuk menerima sabda Rasul tersebut dan mengamalkan hadis tersebut ya atau dia masih menimbangnya dengan akal si fulan atau ucapan si fulan dan madhabnya si fulan artinya tidak layak Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wahai orang beriman janganlah engkau mengutamakan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Bahkan al, al fardu al mubadarata ila imtisalihi. Bahkan yang wajib ketika dia mendengarkan sabda Rasul untuk dia segera menerimanya. Min ghairi iltifat ila siwa. Tidak boleh dia menoleh ke kanan ke kiri, tidak boleh dia apa? Ya, menimbangnya dengan ucapan sifran, "Oh, ini sabda Rasul bertentangan dengan ya madhabku ini ucapan bertentangan dengan pendapat ustadku atau kiaiku ini adalah perbuatan yang yang batil yang sesat wala yusaskal qauluhu li mukhalafati ra'ya fulan sabda rasul tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan siapapun eh, dari manusia bal tustas kalau arak dikauli bahkan semua pendapat manusia itu ditimbang dengan sabda ar rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, apalagi dalam masalah al-aqidah. Ya. Contoh misalnya seandainya ada pendapat ya dokter misalnya lalat itu kedua sayapnya beracun semuanya. Ya, kita katakan tidak ya meskipun semua dokter ijma kita katakan Rasul mengatakan satu sayapnya ada racunnya satu ada obatnya. Kita terima apa? Sabda Rasul karena itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dokter bisa salah ya. Namun Allah tidak akan mungkin salah. Dan sabda Rasul dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu il hawa in huwa illa illa wahyu yuha." Wala yu'arad nasuhu biqiyas. Tidak boleh. Eh kata Imam al hafi rahimahullah, tidak boleh ucapannya Rasul ditentang dengan kias, dengan logika, dengan akal pikiran. Bal tuhdal al-aqisatu wa tulgha linususihi maka semua pendapat wajib dijatuhkan ya untuk menundukkannya kepada nasnya hadisnya Rasulullah SAW. walau yuharaf kalamu an haqiqatihi. Demikian pula tidak boleh sabda Rasul ditakwil-takwilkan. Ya, Allah turun dikatakan ya, yang turun adalah rahmatnya. Ini adalah takwil yang yang batil. Ya. Li khayalin yusamihi ashabu makulan. Eh, sebagian orang ya mengandalkan akalnya dengan alasan logikanya yang cemerlang padahal itu ya naam huwa majhul bahkan itu kejahilan wa anis sawabi ma'zulun bahkan itu penyimpangan dari kebenaran wala yuqaf qabulu qawli ala muwafaqati fulan duna fulan kainan mangkana eh kata al-imam Ibnu Abil Is al Hanafi rahimahullah tidak boleh ucapannya ya sekali lagi ditimbang dengan ucapan siapapun dari manusia bahkan ucapan semua manusia wajib ditimbang dengan sabda Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam Ikhwanifillah rahimani warahmatullah eh bahwasanya inilah kewajiban kita Ahlussunnah wal Jamaah Ya, ini kalau memang kita sebagai al-sunnah wal jamaah yang asli ya, yang bukan imitasi, bukan yang palsu, ya namanya ahli sunnah itu yang berpegang teguh dengan sunnah sunnahnya siapa apa sunnah nenek moyang ya kalau nenek moyang kita ya aljarannya animisme dina dinamisme ya sunnah di sini adalah sunnahnya ar rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua ya bidang agama wajib kembali kepada aku dan Sunnah Rasulullah sekali lagi dengan pemahaman yang benar, pemahaman para asalafus soleh, para sahabat tabiin dan tabiu at tabiin. Eh karena memang Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mengikuti tadi para sahabat, para salafus saleh, tabiun dan tabiu at-tabiin dalam sekali lagi segala bidang agama ini, apalagi dalam masalah al aqidah Saya ulangi lagi di sini eh, kata al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, "Itkanu ma'murina bittibail kitabi wa sunnah." Ya, mereka harusnya wal jamaah diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran Sunnah madmunan lahum al-huda fihima yang mana dalam keduanya itu ada petunjuk bagi ya orang-orang yang berpegang teguh dengan keduanya. Ya, seperti dalam ya, firman Allah syahr ramadhan alladhi unzila fil Quran huda linnas. Bahwasanya Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Dan dalam khutbatul haja yang sudah sering kita bah, ya sampaikan pada awal kajian wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa in asaqal hadis kitabullah dan sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Eh, maka itulah eh, referensi kita dalam beragama. Karena di dalam keduanya ada petunjuk dan yang menyelisih keduanya pasti kebatilan, kesesatan. Eh, sudah sering kita sampaikan, wajib kita memiliki prinsip kebenaran hanya satu, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Allah mengatakan famada ba'dal haqqi ila dolal. Tidaklah setelah kebenaran pasti apa? kesesatan. Eh, tidak ada apa pilihan yang lain. Kalau tidak memilih Al-Quran dan Sunnah, pasti orang itu sesat. Dan itu yang Allah apa? firmankan tadi. Eh, demikian pula Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalau tidak mengikuti aku dan sunnah pasti jatuh ke dalam kebid'ahan. Eh, apalagi dalam masalah al-aqidah ini sangat eh, ya berbahaya. Mashhudan lahum bi anna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratin mustaqim. Dan Rasul sallallahu itu menunjukkan manusia ke jalan yang yang lurus. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Eh, dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Ya. Wala tattabi'u subul dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak karena itu akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatalana Rasulullah SAW khatan biadi. Suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Seraya mengatakan hada sirati mustaqimat. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Ini yang harus kita apa? Eh, ikuti. Kemudian Rasul khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasulullah SAW menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut. Seraya mengatakan hadis subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Laisa min hasabilun illa li syaitan yadu ilaih. Tidaklah jalan yang banyak itu kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya entah setan dari kalangan jin ataupun manusia. Maka sudah kita sampaikan tadi, inilah jalannya Rasul yang lurus yang wajib kita ikuti. Tidak ada apa jalan selain yang lurus tersebut yang mengantarkan kita kepada kebenaran ya. Dan ketika Rasul berkata ya, tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan semuanya apa? masuk neraka, semuanya sesat, kecuali satu ma'ana alaihi wa ashabi yaitu yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Eh, setiap akidah yang menyelisih akidahnya Rasul pasti sesat. Ya, ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan ain Allah, kemudian dijawab sama, ya Rasul mengikrarkan maka itulah yang benar. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak di langit, berarti dia apa? Akidahnya sesat karena menyelisih akidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan yang rabbuna yang eh, turun ada Arab kami kata Rasul SAW kalau ada yang mengatakan yang turun ada rahmat Allah ini ajaran yang apa sesat ini akidah yang sesat karena Rasul mengatakan yang rabbuna yang turun ada Arab kami bukan rahmat kami perintah kami eh, demikian pula eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwasanya manusia itu akan ada ada kubur dan nikmat kubur. Kalau ada yang mengingkari adab kubur, berarti akidahnya sesat, menyelisih akidahnya Ar-Rasul SAW. Dan Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira. Barang siapa menyelisihi eh, Ar-Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling dan tempatnya dalam neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat tempat kembali. Ya, maka sekali lagi kaum muslimin harus betul-betul menyadari tidak ada petunjuk ya kecuali petunjuk Nabi Muhammad SAW ya, dan tidak ada jalan yang benar kecuali jalannya Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau umat mau jaya kembali kepada ajarannya Rasul SAW. Eh, sebagaimana Rasul katakan, ya la yanzi'ullaha ankum hatta tarji'ila dinikum. Allah tidak akan mengentaskan kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama yang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman para salaf, bukan Islam ya sesuai dengan akal, bukan Islam yang ala ya Nusantara atau yang lainnya, namun Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafu as-saleh.